Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa Kita melanjutkan kajian fikih. Sekarang tentang adiyah, diat. Kemarin kisah sekarang diat. Definisi diat atau ta'rifuha ad-diyatu hiyal mal alladhi yajibu bisababil jinayah wa tuadda ila al-majni alaihi awalihi. Dia itu adalah e, sejumlah harta yang wajib ditunaikan dengan sebab uh, tindak jinayah, tindak pidana aniaya dan diberikan kepada korban atau kepada walinya. Itu namanya diat. Dan e, diat ini berlaku pada apa? e, dalam a, eh, dalam jinayat yang ada kisos dan di dalam jinayat yang tidak ada kisos. Dan juga diat ini disebut al aklu al aklu Bukan akal, tapi al aklu E, maknanya bukan maksudnya akal pikiran. Al-aqlu itu dari e, mengikat di tali makanya kan ikhwal ya yang orang Arab di kepalanya yang yang apa yang hitam itu ya itu namanya ikhwal ikhwal itu tali kalau eh, apa unta ditali namanya apa iqil kan dalam hadis eh, iqil wa tawakal ikatlah untamu dan tawakallah itu dari al-aqlu dan asalnya adalah annal qatil karena iza qatala qatilan jama'a diyah minal ibil. Fa'aqalaha bifina'i awliya'il maqtul. Ay syaddahu bi'iqaliha liyusallimaha ilaihim. Uh, yaitu orang bila membunuh seseorang maka dia mengumpulkan diat eh, unta ya, dari unta uh, berupa unta Terus dia mengikatnya ya, di halaman uh, si korban, rumah si korban atau wali wali korban. Jadi diikat, dibawa, diikat, ditaruh di uh, apa di halaman rumah uh, wali orang uh, yang menjadi korban. Itu namanya yang disebut al-aklu itu kan. Itu maknanya adiat. Dan diat itu e, sebelum datang Islam, orang Arab mereka juga mengenal diat. Diat sebelum Islam seratus ekor unta juga. Orang membunuh seratus ekor unta itu sebelum datang Islam. Dan ketika Islam datang e, apa diat ini diakui dalam Islam dan di e, diatur dengan syariat. Dan dasarnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana lil mu'minin ayyaktula mu'minan illa khato'an. wa man qatala mu'minan khato'an fatahriru raqabatin mu'minatin wadiyatum musallamatun ila ahlihi illa ayyassaddaqu fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'min fatahriru raqabatin mu'minah wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minah. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini taubatan Allah wa kana Allahu aliman hakima. Tidak layak bagi orang mukmin membunuh orang mukmin kecuali karena tidak sengaja. Dan barang siapa membunuh orang mukmin secara tidak sengaja, maka wajib memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman mukmin dan wajib apa menunaikan diat yang diserahkan kepada keluarganya, keluarga korban. Kecuali kalau si keluarga korban itu bersodakoh, memaafkan dan nggak usah dibayar. Bila yang terbunuh itu orang mukmin yang berasal dari kaum yang merupakan musuh kalian, orang kaum kafir, tapi ada orang mukmin terus terbunuh oleh orang mukmin, maka di sini fatahriru raqabati mu'minah. Maka wajib memerdekakan seorang hamba sahaya. Tidak ada diat. Tidak ada diat. Tapi memerdekakan hamba sahaya. Karena kaumnya kafir. Kalau dikasih kepada mereka, buat orang kafir. Makanya diganti, e, cukup memerdekakan hamba saya dengan membunuh orang mukmin dihidupkan seorang hamba saya yang budak itu jadi merdeka. Dan e, bila yang e, orang yang terbunuh itu berasal dari kaum yang di antara kalian dan mereka ada perjanjian, kafir zimmi, kafir muahid, maka wajib membayar dia yang diserahkan kepada keluarganya dan juga wajib memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa yang tidak mampu, maka wajib saum dua bulan berturut-turut sebagai taubat dari Allah dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ini hadiat eh, uh, eh, orang mukmin ataupun orang kafir zimmi walaupun nilainya beda nanti akan ada penjelasannya tidak sama diat orang mukmin dengan orang kafir zimmi <clears throat> nilainya berapa diat itu Imam Abu Dawud meriwayatkan dengan sanadnya dari Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi dari ayah dan dari kakeknya, dari ayahnya dari kakeknya berkata, "Kanat qimatu diyati ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam samania samanimiati di, dinarin atau samaniyata ala dirham." Wadiyatu ahli kitab yauma izin an-nisfu min diyatil muslimin. Qala فكان ذلك كذلك حتى آه، حتى استخلف عمر رحمه الله فقام خطيبا فقال ألا إن الإبل قد غلت قال ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق إثنى عشر ألفا وعلى أهل البقر مئتي بقرة وعلى أهل الشاء ألف شاة wa ala ahlil hulali mi'atai hullah. E, nilai diat pada masa Rasulullah SAW adalah 800 dinar. Itu kalau dinar 800 zaman Rasulullah. E, kalau perak apa? 800 eh, 8000 dirham. 8000 dirham kenapa? apa? 10 kali lipat kan? satu dinar sama dengan eh, sepuluh dirham. Dan dia ahli kitab pada hari itu, saat itu adalah separuh dari dia orang muslim. orang muslim tadi apa? E, serat apa 800 dinar berarti ahli kitab cuma 400. Eh, di sini uh, kakeknya Ammar ibn Shu'aib mengatakan maka hal itu terus berlaku seperti itu zaman Rasul sampai Umar diangkat menjadi khalifah kemudian Umar berdiri men, e, menyampaikan khutbah mengatakan ingatlah sesungguhnya unta telah mahal sekarang telah apa naik harganya maka Umar apa e, menetapkan kepada pemilik apa ahlul zahab al seribu dinar kepada orang yang punya emas seribu dinar kepada orang yang punya perak apa dua belas ribu dirham dua belas ribu dirham kemudian kepada orang yang memiliki sapi dua ratus ekor sapi dan kepada orang pemilik kambing 2000 ekor kambing dan kepada orang yang pemilik pakaian kain maka e, eh, 200 pasang pakaian hullah yang namanya hullah itu pakaian atas dan pakaian bawah disebut hullah satu setel gitu kan jadi kalau atasnya aja tapi nggak ada bawahnya tidak disebut hullah tapi kalau atas dan bawah disebut hulna. <clears throat> Dan di sini 200 pasang. Jadi zaman Rasulullah ketika itu 800 dinar, 8000 apa dirham. Nah, pada zaman Umar e, apa unta e, naik harganya, maka ditetapkan apa? E, eh, 1000 dinar, 12000 e, apa? dirham 200 ekor sapi, 2000 ekor kambing, 200 pasang baju. Yang paling murah mana? Baju. Zaman itu baju mahal. Baju mahal, susah. Unta banyak. Makanya baju zaman dulu mahal karena apa? Eh, bahannya ya kan, susah. Terus mesinnya belum belum ada. Sekarang baju mana-mana kalau orang eh, orang milih apa? bayar baju nanti. Berapa baju satu pas satu setel? Umumnya ambil yang mahal kan, yang umumnya yang lima ratus ribu kali kali dua ratus apa? Sepuluh juta. Seratus juta? satu Ya masih murah kan? Kalau unta, unta harganya normal tiga puluh jutaan kali 100 tiga m Jadi yang jelas di sini uh, itu nilai. Jadi kalau kalau dinar dan dirham naik turun kan. Tapi kalau jumlah unta tetap segitu. Uh, sapi tetap dua ratus ekor sapi, kambing dua ribu ekor kambing, baju dua ratus pasang baju. Tapi kalau zaman Rasulullah e, dinar 800, zaman Umar 1000. Zaman Rasul dirham 8 e, eh, apa? E, eh, 8000 dan zaman Umar 12000. Di sini fa ayyuhuma ahdar man talazamuhu ad-diyah lazima ala waliyadam qabuluhu. Jadi e, kal, e, kal, mana saja yang bisa dihadirkan oleh si apa ya orang yang punya kewajiban bayar, maka wajib atas si wali korban untuk menerimanya. Kalau yang seandainya orang milih apa? Baju wajib apa pemilik apa eh, orang yang e, wali korban untuk menerimanya. Di sini e, sawaun karena wali waliyu al jinayah min ahli zalikan nau awalam yakun li annahu ata bil asli bil wajib alaihi. Sama saja di sini e, wali e, maksudnya orang yang yang menunaikan ya wali jinaya orang yang walinya orang yang berbuat hanya itu orang memang pemilik apa eh, baju ataupun pemilik unta atau pemilik sapi atau kambing mana saja dia milih dari yang ini itu cukup itu kan Kenapa? ini eh, merupakan dasar itu kan. Itu bukan pengganti. Kambing, un apa sapi, baju itu bukan pengganti, tapi memang asal yang pokok. Jadi bukan unta saja yang pokok, tapi ini semua juga pokok. Jadi mana saja yang dia bisa hadirkan wajib diterima oleh eh, wali korban. Itu tadi istihad Umar itu kan. Tapi sebenarnya kan harga harga dinar segitu aja kan. Tetap. Cuma mungkin waktu itu untanya aja. Apa? E, mungkin jarang. Ya kayak di kita itu kan. Kalau musim haji e, kambing naik kan. Kalau hari biasa biasa lagi kan. Kalau lebih musim paceklik gitu kan nggak ada apa nggak ada ya tadi berarti kan pasti naik harganya kemudian di sini hikmah hikmah dari adanya diat adalah az-zajru warad'u wa himayatul anfus adalah penjeraan supaya dan membuat kapok dan juga melindungi jiwa jerah dan kapok kalau uh, eh, membunuh orang harus bayar sekian. Ya. Dari mana? Nanti paling digerutu sama apa? Keluarganya harus nanggung kamu yang akhirnya kan orang mau, mau eh, apa menahan diri dari membunuh orang lain. Terus juga menjaga jiwa orang yang maksum darahnya. Karena orang ya si pembunuh ketika mau membunuh dia tahu harus bayar sekian, dia urung Berarti kan e, jerak bagi dirinya, bagi orang lain juga yang e, melihat orang menanggung hutang sekian dan juga melindungi orang dari dibunuh. Kemudian al-qatlu ladzi tajibu fihi pembunuhan yang wajib ada diat di dalamnya. ومن المتفق عليه بين العلماء أنها تجب في القتل الخطأ وفي شبه الأمد وفي الأمد الذي وقع ممن فقد شرطا من شروط التكليف مثل الصغير والمجنون وفي الأمد الذي تكون فيه حرمة المقتول ناقصة عن حرمة القاتل مثل الحر إذا قتل العبد كما تجب على النائم الذي انقلب في نومه ala akhar faqatalahu ala man saqata ala ghairihi faqatalahu. Di antara yang disepakati oleh para ulama bahwa diat itu wajib pada pembunuhan khata tidak disengaja. Wajib juga pada pembunuhan seperti di sengaja. Dua. Itu kedua. Kemudian juga pada pembunuhan yang disengaja yang tidak memenuhi syarat apa? Taklif si anak kecil itu kan, anak kecil dan orang gila. Sengaja membunuh, tapi kan dia apa? Tidak kena taklip. Dia dari sisi itu tidak dosa, kan diangkat pena itu dosanya. Tapi kalau kewajiban manusiawi harus di ditunaikan. Makanya wajib dia Walaupun pembunuhannya disengaja, eh, apa di sini diatnya diat, wajib diat itu kan. Terus juga para pembunuhan yang disengaja yang mana eh, hurmah korban itu lebih apa lebih rendah daripada si pembunuh. Seperti budak itu kan dibunuh oleh orang merdeka itu kan. Kan tidak ada kisos di sini. Kenapa? Karena dalam Al-Quran Al-Hurru bil hurri kan wal abdu bil abdi. Orang merdeka dengan orang merdeka. Budak dengan budak. Kalau budak dengan tua eh, dengan orang merdeka tidak sepadan, tidak ada kisos. Maka wajib apa? diat. Juga wajib diat e, kepada orang yang tidur yang apa dia e, apa namanya jatuh atau apa e, dia menimpa apa terguling itu kan ya terguling nimpa orang terus apa mati umpamanya anak kecil itu kan orang dewasa tidur siapa nindi anak kecil mati wajib oh, Bapak lihat. Juga orang e, naik pohon, naik pohon, turun, terpleset, nimpuk, orang mati, wajib lihat juga. Itu eh, apa pembunuhan-pembunuhan yang wajib ada diat di dalamnya. Kemudian adiyah diyah mughallazah wa mukhaffafah. Diat itu ada diat mughallazah, ada diat mukhaffafah. Diat e, mukhaffafah itu ada wajib pada pembunuhan khata yang tidak disengaja, sedangkan diat mughallazah wajib pada pembunuhan syibhul amdi. Syibhul amdi. Adapun pada uh, diat pembunuhan yang disengaja bila dimaafkan oleh wali darah dan mereka apa uh, menarik diri dari kisah maka Imam ash syafii ulama membaca kembali mereka me, apa berharap bahwa dalam kondisi seperti ini wajib diat mughalazah pada pembunuhan disengaja ketika dimaafkan selain tadi diat ya maksudnya kan bisa memaafkannya bisa memaafkan kepada diat bisa memaafkan dengan damai kepada nilai yang lebih dari diat atau lebih kurang dari diat bisa digratiskan jadi kalau dalam e, pembunuhan disengaja yang wajib ada kisosi dalamnya diat itu bukan Oh, bukan salah satu pilihan. Tapi bisa berdamai kepada jumlah yang lebih besar dari diat. Karena di sini hak siapa? Hak kisah sebagai wali darah. Dia bisa menuntut yang lebih, bisa kurang. Jadi diat e, apa e, eh, muhafafah itu dalam pembunuhan tidak disengaja, diat mughalazah pada pembunuhan seperti disengaja. Adapun diat uh, apa pembunuhan yang disengaja maka apa uh, ketika dimaafkan oleh wali darah maka diatnya mukolazoh Dan uh, para ulama yang lain memandang bahwa itu bukan bukan asal tapi bisa wali darah itu berdamai kepada diat bisa kepada jumlah yang lebih besar dari diat atau kepada jumlah yang lebih sedikit dari diat. Terus diat mughalazah itu adalah 100 ekor unta yang 40 ekor diantaranya sedang bunting, sedang hamil. Berdasarkan hadis dari Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'id, Ibnu Majah, dari Uqbah Ibnu Aus, dari seorang sahabat, wa Rasulullah SAW mengatakan, Ala inna qatla khata'il amdi bisawti wal asa wal hajar fihi diyatun mughalladah mi'atun minal ibil minha arba'una min saniyatin ila bazili amiha kuluhunna khalifah. Ingatlah semuanya pembunuhan uh, apa uh, seperti disengaja khotoil amdi khoto al amdi seperti uh, disengaja salah disengaja kan seperti disengaja itu dengan apa dengan cemeti dengan uh, apa asok ya uh, apa tongkat kecil dan batu kecil makanya dalamnya ada diat mughalazah yaitu 100 ekor unta yang 40 ekor diantaranya sedang bunting. Kemudian uh, wajib terhadap siapa diat itu? Di sini uh, diat yang wajib itu ada dua. Yang pertama, oh, diat yang wajib ditunaikan oleh si pelaku apa e, pembunuhan atau apa jinayat dari hartanya sendiri dari hartanya sendiri itu pembunuhan apa disengaja bila kisah gugur atau dimaafkan maka e, diatnya itu dari harta pribadinya Ibnu Abbas mengatakan la tahmilu al aqilatu amdan. Aqilah ahli waris asobah tidak memikul pembunuhan disengaja. Dan itu dikatakan oleh Ibnu Abbas tidak tidak ada seorang sahabat pun yang menyelisihinya. Di sini Ibnu Syihab mengatakan madatis sunnah fil amdi hina yu hin hina ya'fu awliyaul maqtul anna diyata takunu 'alal qatil fi mi'at fi malihi khassatan illa an tu'inahu al-aqilah an tibi nafsi Telah berlaku sunnah ketentuan pada pembunuhan disengaja di saat wali-wali darah e, korban memaafkan wadiat itu wajib atas si pembunuh dari hartanya pribadi. Kecuali kalau akilah, ahli waris, asoba, membantunya atas kerelaan, sukarela. Itu. Kemudian yang kedua, macam yang wajib ditunaikan atas si pembunuh dan juga dibantu wajib dibantu oleh al-aqilah. Itu pembunuhan eh, apa eh, Amdi juga pembunuhan khata, pembunuhan seperti disengaja dan pembunuhan uh, khata salah. Jadi di sini dipikul oleh si pelaku dan juga oleh akilah. Dan yang disebut akilah itu apa di sini? Uh, eh, al akila ma'khuzatun min minal li annaha ta'qilu ad-dima ay tumsikuha min antusfak akila itu diambil kata al akil Menahan mengikat dikarenakan yaitu mengikat darah, menahan darah dari ditumpahkan. Maksudnya ketika tahu bahwa mereka akan memikul ya, e, apa diat, terus ketika ada kerabatnya mau membunuh, mereka menahan supaya jangan membunuh itu kan. Dan akal juga kan, akal, akal pikiran itu disebut akal karena karena mencegah orang dari berbuat yang tidak baik. Mengikat orang supaya tidak berbuat yang tidak baik apa yang buruk. Dan sini al-aqilah hiyal jamaah alladzina yaqiluna al-aqla. Itu e, jamaah atau kelompok orang yang memikul diat. Memikul diat. Dan aqilah itu adalah asabatul rajul asobah seseorang itu kerabatnya yang laki-laki yang balik e, bapaknya saudara-saudaranya eh, keponakannya pamannya eh, sepupu sepupunya yang kaya yang berakal jadi asobah laki-laki asobah bin nafsi itu jadi kerabat seseorang yang sudah balik baik bapaknya ke atas saudara-saudaranya, eh, anak-anak saudara laki-lakinya juga eh, paman uwa ya, dari jalur bapak dan anak-anak mereka yang pria yang kaya lagi berakal. Dan di sini juga masuk orang apa, orang buta, orang tua, orang pikun bila mereka kaya. Dan tidak masuk dalam akilah ini apa? perempuan, orang fakir, eh, anak kecil, dan juga orang gila. Dan juga eh, orang yang berbeda agamanya dengan pelaku tindak pidana juga tidak tidak masuk dalam akilah. Karena akilah itu dibangun di atas saling tolong menolong. Sedangkan antara yang beda agama tidak ada nusrah. dalil wajibnya dia ditunaikan terhadap akilah adalah e, kisah e, dua orang wanita dari Huzail bertengkar gitu kan. Iktatalat imra'atani min Huzailin faramat al ukhra bihajarin faqatalat hawa mafibat niha. Dua wanita dari Huzail, suku Huzail bertengkar terus melempar dengan batu. Terus akhirnya apa? Faqatalat hawa mafibat niha eh, apa terbunuh si perempuan yang satu berikut janinnya. Kemudian mereka mengadu kepada Rasulullah SAW, maka fakodoh Rasulullah SAW bediati janiniha burratun abdun awalidatun wa qada bidiyatil mar'ati ala akilatiha. Rasul menetapkan eh, ganti rugi janin itu gurroh itu hamba sahaya laki-laki maupun perempuan. Jadi janin eh, apa ganti ruginya adalah hamba sahaya. Terus juga waqadha bidiyatil mar'ati ala akilati dan memutuskan diat si wanita itu terhadap akilahnya. Terhadap akilah. Hadis Bukhari Muslim. Terus diat yang wajib e, atas akilah dalam pembunuhan apa tidak disengaja dan yang e, seperti disengaja itu wajib wajibnya ditunaikan selama apa tiga tahun berdasarkan kesepakatan para ulama jadi tidak tunai tapi cicil selama tiga tiga tahun tapi kalau mampu bayar apa e, tunai ya itu boleh saja selanjutnya orang yang memilih diat maka gugur haknya dalam kisos. Seandainya dia menuntut setelah itu untuk dikisos, maka tidak diperkenankan untuk mengkisos. Terus seandainya dia setelah memaafkan, malah membunuh siapa? Si si pelaku, maka dia di, di, dikisos. Jadi namanya ini e, ini e, apa keluarga korban. Dia memaafkan. Berarti gugur hak kisosnya. Tapi terus setelah memaafkan kalau dia membunuh, si pembunuh tadi maka dia dikisos. Adapun kalau dia memilih untuk kisos maka dia boleh berpa, eh, apa, beralih kepada dia. Itu dalam pembunuhan disengaja. Kemudian izama tal qatil lam yabqa liwaliyidam illa diyah. Kalau si pembunuh itu mati sebelum kisos maka tidak ada uh, hak lagi bagi keluarga korban kecuali apa? Diat saja. Kenapa? Karena tidak mungkin apa? Melakukan kisah karena orang sudah sudah mati. Tidak boleh apa minta ganti, minta ganti orang kan? Tidak bisa. Karena Allah mengatakan, "Waman qutila madluman faqad ja'alna li waliyhi sultanan fala yusrif fil qatli innahu kana mansura." Barang siapa yang terbunuh secara zalim, maka Eh, kami telah menjadikan kekuasaan bagi walinya. Maka janganlah dia apa berlebihan dalam membunuh. Di sini makna berlebihan dalam membunuh adalah membunuh orang yang e, tidak boleh dibunuh atau membunuh orang yang bukan pembunuh. Kemudian wa kafaratul qatli wajibatun ala kulli qatilin khata'an atau shibha, amdin. Kafarah membunuh itu wajib atas pembunuhan tidak disengaja atau seperti dis, e, eh, dis, e, eh, disengaja. Wajib terhadap setiap pembunuh yang membunuh tanpa disengaja atau syibhul amdi seperti disengaja. Wasawaun kanal maktul janinan atau musinnan. Sama saja yang menjadi korban pembunuhannya itu janin maupun orang tua. Hurran atau abdan, orang merdeka maupun budak. Itu apa? Memerdekakan hamba sahaya yang yang mukmin kalau tidak mampu maka saum dua bulan berturut-turut. Berdasarkan firman Allah, "Fatahriru raqabatin mu'minah faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini taubatan min Allah wa kana Allahu aliman Jadi, uh, kafarah wajib pada pembunuhan e, tidak disengaja ataupun seperti disengaja baik yang menjadi korban pembunuhannya itu orang janin ataupun orang dewasa budak maupun e, orang merdeka kita cukupkan wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi washabihi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.